Setelah dicontohkan di dalam hadisnya dengan hijrah, maka dikatakan secara umum semua amalan akan begitu keadaannya tergantung dengan niatnya. Demikian pula jihad. Sudah kita bacakan sebagian hadis-hadisnya. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Hasan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, wahai Rasulullah, seseorang berjihad, tetapi dia mengharapkan dalam jihadnya itu aradan min aradin dunia. Jika dia mengharapkan dalam jihadnya itu adalah satu keuntungan dari keuntungan dunia atau satu perhiasan dari perhiasan dunia. Bagaimana keadaannya? maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la ajra lahu, tidak ada pahalanya. Fa'ada alaihi, orang tadi bertanya lagi, orang itu berjihad di sabilillah, tapi dia mengharapkan demikian dan demikian, mengharapkan keuntungan duniawi ya. Dijawab, la ajra lahu. Sampai diulang tiga kali, jawabannya sama, la ajra lahu. Tidak ada pahala baginya. Hmm. Maka kalau azza walaupun bentuknya amalan saleh yang paling tinggi yang dikatakan dengan darwatu milik Islam, puncak tertingginya al-Islam, jihad sabilillah. Tetapi ketika niatnya keliru atau niatnya bukan sama Allah, maka tidak ada nilainya. La ajrala. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwa beliau bersabda al ghazwu ghazwan yang namanya perang ada dua macam fa amma man ittaqa wajhallah wa ata'a al imam wa anfaqa al firina wa yasir al sharif wa syarik fatat fa inna الله ونبهه أجر كله Adapun yang pertama, jika perang itu mengharapkan wajah Allah, dalam rangka mentaati penguasanya yang muslim dengan mengeluarkan perbekalan yang berharga ini dia korbankan hartanya pula dan dalam keadaan baik dengan teman jalannya dan menghindari kerusakan-kerusakan. Fa inna naumahu wa nabahu ajrun kullu. Maka tidurnya, bangunnya, semuanya pahala. Jadi sejak dia keluar berangkat ke medan tempur, di sana dia tidur di kemah-kemah, atau dia tidur mungkin malah di atas bumi beratapkan langit, itu semua ada pahala. Karena tidur. Berjaga-jaganya ada pahala, tidurnya ada pahala, berperangnya berpahala. Sampai dia kembali ke rumahnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Naumahu wa nabahahu ajrun kullu. Tidurnya dan jaganya semuanya pahala. Menuruni lembah, menaiki bukit, menjalani jalan, semuanya merupakan pahala. Menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, menyeberangi berbagai macam rawa-rawa juga pahala. Ikhwan bin apa syaratnya? Ibtaga wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Mentaati imannya, penguatan yang mesti muslim. Dan mengorbankan di samping jiwanya juga mengorbankan hartanya. Barang berharganya dia korbankan untuk jihad. Maka demikian nilainya. Ada perang yang kedua amma man ghaza faqran wa riya'an wa sum'atan wa 'ata al-imama wa afsada fil ardi Adapun yang keluar berperang dalam keadaan fakran untuk bangga diri, sum'atan riya'an ingin dilihat, sum'atan ingin didengar, ria dari kalimat ro'a dan sum'ah dari kalimat syariah. Ingin dibicarakan orang dan dengar orang, ingin dilihat orang. Wa amal imam dan perangnya bukan bersama imam, tapi justru menentang imam dan merusak di muka bumi, bukan islah, bukan memperbaiki. Maka dia tidak pulang membawa apapun, tidak membawa sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti syaratnya adalah kembali pada dia. Untuk apa dia berperang? Karena apa dia berperang? Kalau untuk Allah dan karena sebab yang syar'i, maka dia mendapatkan pahala, bahkan tidurnya dan jaganya semuanya pahala. Sejak dia keluar dari rumahnya sampai kembali ke rumahnya semuanya pahala. Tentunya orang yang dalam keadaan berperang di medan tempur serba kekurangan, tidurnya sementara. Dalam keadaan kurang tidurnya, kurang istirahatnya, semuanya dapat pahala. Tetapi kalau sebaliknya berperangnya bukan karena Allah dan sebabnya pun tidak syar'i. Karena al-jihad maudin ma'al imam, Bahkan karena au Sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli sunnah dalam kitab-kitab mereka ketika mereka menyebutkan prinsip-prinsip ahlu sunnah di antara prinsip mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah al jihad, ma'adun ma'al imam barran kana au fajira jihad terus berlangsung bersama imam bersama penguasanya baik penguasanya itu adalah orang yang baik atau orang yang jahat yakni apakah penguasa itu jelek atau bagus tetapi kalau dia masih muslim, maka tetap jihad disyariatkan oleh Allah bersama imamnya, bersama penguasanya. Bukan sebaliknya. Jihad, katanya perjuangan jihad, tapi menentang penguasa, bahkan memerangi penguasa. Itu bukan jihad, tapi pemberontakan. Itu kurus alal hukam. Menentang penguasa yang masih muslim maka itu sama sekali tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi mendapatkan ancaman dosa. Allah maka di sini dikaitkan di dalam hadis ini hadis yang sahih yang keluar dari Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Dawud dan Hakim dalam mustadraknya dan Imam Hakim menyatakan sahihun ala syarfi Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan di samping ikhlas karena Allah itu syaratnya, juga syarat yang kedua bersama imam atau taat kepada imamnya. Apa lafaz hadisnya? Fa'amma man wajha Allah Adapun orang yang berperannya karena mengharap wajah Allah wa al imam dan dalam rangka taat pada imamnya. Karena jihad bersama pemimpin. Tidak bisa jihad sendiri-sendiri. Harus ada imamnya. Maka imam itu adalah penguasa yang memiliki kekuasaan secara sah. Yang dia masih dalam keadaan muslim. Maka jihad berlangsung bersama mereka. Bukan jihad berperang dengan mereka atau melawan mereka. Itu sama sekali tidak bisa dikatakan jihad. Dan dikatakan di sini oleh Nabi Allah dalam potongan hadis berikutnya, ada pun yang berperang karena dia karena sombong, karena ingin dilihat, ingin didengar beritanya, bangga diri, dan menentang penguasanya, maka sama sekali tidak bernilai. Demikian Allah sebuah amalan menjadi sia-sia dan kosong tidak ada nilainya ketika diamalkan dalam keadaan tidak karena Allah, tidak ikhlas. الرجل يسمسرف كده حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كده لواتي حديث عبد الله بن عمر بن عمر karena disebutkan di sini hadisnya baik. Hadis berikutnya adalah riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Sallam bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawm al qiyamah alaihi rajul mustashhid." Aku mendengar Nabi bersabda bahwasanya awal pertama dihisabnya manusia atau dihitungnya manusia diputuskan yang pertama diputuskan pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang istushid, seorang yang terbunuh dalam perang terbunuh dalam jihad. Kalau dia maka didatangkanlah orang itu. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dikenalkan, diingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Hingga orang itu ingat dan kenal nikmat-nikmat itu. Maka ditanyakan kepadanya, Fama amaluka fiha. Maka apakah amalanmu dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jadi kamu mengamalkan apa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Orang itu menjawab. Qadartu fi hatta tajhadtu atau hatta tajhadtu. Aku berkeram di jalanmu ya Allah hingga aku mati jadi. Maka dijawab kadabta. Engkau berdusta. Walakinna qatalta li an yuqal jerih engkau berdusta, engkau berperang adalah karena ini disebut sebagai pemberani. Waqad qil, dan telah diucapkan pemberani. Artinya kamu sudah mendapatkan pujian itu, engkau sebagai pemberani. Thumma amara bihi fatuhiba ala wajib hatta ulqiya Maka diperintahkanlah untuk diseret orang tadi dalam keadaan kepalanya di bawah hingga dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama yukbo yawmal Tadi Hadisnya dalam riwayat Muslim. Ternyata orang yang terbunuh dalam perang kita dirilah dan menyatakan kepada Allah bahwa dirinya syahid dalam perang berjuang kita dirilah ternyata didustakan. Kadzabta, engkau berdusta, engkau berperang ingin disebut sebagai pemberani dan sudah disebut sebagai pemberani di dunia. Syarat diperintahkan untuk diseret dalam keadaan kepalanya di bawah dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allama al-ilm wa Seorang yang mempelajari ilmu sehingga dia menjadi alim, menjadi orang yang berilmu. Wa qara al-Qur'an dan kemudian membaca Al-Qur'an فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه kemudian didatangkan dan diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Seperti yang pertama. Sampai ketika dia sudah mengenal kenikmatan-kenikmatan itu sudah ingat. Demikian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka ditanya, Ma'amil fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu? dia mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana fika orang tadi menjawab ya Allah aku mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu dan aku membaca Al-Qur'an untukmu maka dijawab kadzabta engkau berdusta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim engkau berdusta engkau mempelajari ilmu hanya karena ingin disebut sebagai alim, hanya ingin disebut sebagai ulama. Wakarat al Qur'an liyuqal dan kita membaca Al-Quran dengan baik dan bagus hanya karena ingin disebut sebagai orang-orang yang terkenal, orang yang bagus, yang hebat. Faqad qila dan sudah disebut seperti itu. Yani sudah disebut sebagai orang, sudah disebut sebagai alim. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار maka diperintahkanlah untuk diseret orang tadi dalam keadaan kepala di bawah dan kemudian disumpulkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, yang dihisab adalah rajulun Allah alaihi wa a'ta. Rajul yang Allah luaskan hartanya. Allah jadikan kaya raya. min asnafil mali kullih dia memiliki berbagai macam harta dunia asnaf yang bermacam-macam harta dunia emasnya peraknya dan lain-lainnya dia di fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafahu maka didatangkan orang itu dipanggil dan kemudian ditampakkan, ditunjukkan semua nikmat-nikmat Allah, diingatkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya sehingga dia ingat nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu? Orang itu menjawab, Allah maka aku min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Orang itu menjawab, aku ting tidak tinggalkan semua jalan-jalan sadaqah jalan-jalan infak yang semua engkau ridhoi dan engkau cintai kecuali aku infakkan kepadanya. Jadi infaknya dia tidak hanya pada satu sing satu golongan, tapi delapan asma semua golongan dia bantu dan semua ada celah-celah sedekah dia berikan sedekah dalamnya. Dan dia katakan semua aku berikan kepada semua golongan yang mendapatkan atau yang berhak untuk menerima sedekah, aku berikan sedekah fi sabilik di dalam engkau lah untukmu ternyata dikatakan kepadanya jazazta engkau berdusta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawaz engkau berdusta engkau berbuat seperti itu banyak memberi banyak sedekah banyak memberikan infak adalah untuk disebut sebagai jawab, adalah untuk disebut sebagai dermawan orang yang murah, orang yang banyak memberi. Fakat dan sudah disebut seperti itu di dunia. Yani apa yang kamu niatkan sudah kamu dapatkan. Engkau disebut sebagai ceri, sebagai jawan, sebagai orang yang dermawan, orang yang banyak memberi, orang yang masya Allah sudah disebut dan sudah dipuji-puji. Rumah amara bihi fatuhiba hatta ulqiya maka diperintahkanlah untuk diseret orang itu dengan wajahnya di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Ya kalau ini dikatakan oleh Rasulullah SAW awal awal nasi yuqba yawmal orang yang pertama diputuskan di hari kiamat kelak jadi yang pertama disiksa pertama dihitung pertama diputuskan adalah orang-orang ini yang mengatakan jihad sabillah sampai syahid ternyata karena ria yang belajar ilmu ternyata karena ingin disebut alim ingin dipuji sebagai ulama yang berinfak ternyata karena ingin disebut sebagai karim disebut sebagai jawas disebut sebagai dermawan maka semuanya menyebabkan mereka tersungkur dalam neraka Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis ini ada kisah bahwa ketika dibacakan hadis ini kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu, maka Muawiyah baka menangis hatta Rusya alaihi menangis sampai tidak sadarkan diri menangis menangis sampai tidak sadarkan diri falamma afaqa ketika sadar kembali dia berkata radhiyallahu anhu. Sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh maha benar Allah dan benar Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha, nuwaffa ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yunqasun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang faqih, seorang yang alim sehingga langsung dia tahu bahwa ucapan Rasulullah tadi adalah penjabaran syarah tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebutkan secara global yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia maka kami kata Allah akan tunaikan untuknya amal mereka di dunia itu akan bayar untuk amal mereka di dunia itu wahum fiha dan mereka dalam keadaan tidak dicurangi Ulaika alladziina laisa lahum fil Mereka itu tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Ini persis bahwa kejadian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW nanti yang akan terjadi hari kiamat adalah penjelasan dari ayat ini dalam surat Hud 15 dan 16. Barang siapa yang amalan-amalan ibadahnya hanya ditujukan untuk dunia, hanya mengharapkan keuntungan-keuntungan dunia, maka dia akan dapatkan apa yang dia ingatkan dan akan dibayar tunai tapi di dunia. Sedangkan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa illa nar. Ulaika laysa lahum bil akhirati illa nar. Mereka tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Fa'amara bihi, fasuhiba ala wajhi, wa bin nar diseret dengan wajahnya dan kemudian ditunggukan dalam api neraka. Disebutkan dalam hadis tadi, kadangka, engkau berdusta, engkau meniatkan hanya karena dunia, hanya ingin pujian, hanya ingin sanjungan, hanya ingin disebut sebagai pembaca Quran yang baik, sebagai alim, hanya ingin disebut sebagai dermawan, maka laisa lahum fil akhirati ilman Maka tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Maka kata Rasul, bahwa orang tadi diperintahkan oleh Allah untuk disyarat fa'amara bihi wa suhiba ala wajhi disyarat dengan wajahnya wa ulqiyah semua telah diriwayatkan pula ancaman-ancaman keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam terhadap orang yang mempelajari ilmu tetapi bukan untuk amal Mempelajari ilmu bukan karena Allah. Bukan mengharapkan wajah Allah, mencari keriduan Allah, ikhlas karena Allah, tetapi karena sesuatu yang lain. Seperti salah satu dari tiga orang yang dilemparkan di api neraka tadi. Yaitu belajar ilmu ini disebut sebagai alim. Ternyata di dalam hadis-hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan ancaman-ancaman yang keras. seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda man ta'allama ilman mimma yad mimma yabtaghi bihi wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusib bihi 'aradan min ad-dunya لم يجد عرق الجنة يوم القيامة Barang siapa yang mempelajari ilmu, ngaji, mengkaji kitab-kitab, mempelajari ilmu di majlis-majlis para ulama, mempelajari mimma di bihi Allah, mencari sesuatu yang harusnya karena Allah. Ternyata dia mencarinya bukan karena Allah illa liyusiba bihi aradan minad dunya hanya berharap untuk mendapatkan aradan perhiasan dunia hanya ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia maka dikatakan lam yajid urfal jannah yaumul qiyamah maka dia tidak akan mendapatkan urfal jannah harumnya bau surga rihaha pada hari kiamat, dia bukan hanya tidak masuk jannah, dikatakan tidak akan mencium bau surga, harumnya surga. Hadis lain yang seperti itu, atau yang kemana dengan itu, adalah yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Ka'ab bin Malik dari Nabi saw. Alaihi wa ala alihi Wasallam. Beliau menyatakan man talaba al-ilma liyumari bihi sufaha aw yujari bihi al-ulama aw yusrif bihi wujuhan nas ilaih Atqalahullahu Hadisnya Hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari Ka'ab bin Malik dia menyatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwa Nabi bersabda barang siapa yang mencari ilmu liyumari bihi sufaha mencari ilmu ternyata untuk membodohi orang-orang bodoh untuk menipu orang-orang awam Mira adalah kedustaan. Yang Yunani untuk membantah, untuk berdebat, mengalahkan orang-orang bodoh. ulama dan untuk lancar dan kurang ajar kepada ulama. Niatnya sudah benar. Saya akan pelajari ilmu supaya saya bisa membantah alun pulang dan alun pulang supaya saya bisa menentang ulama ini dan ulama itu. Seberapa sih ilmunya ulama ini? Saya akan pelajari. Oh, semangat belajar tinggi semangatnya. Tapi ternyata niatnya jelek. Ingin kurang ajar kepada ulama, ingin lancang kepada ulama, dan sebaliknya ingin mengalahkan dalam perdebatan orang-orang awam. Karena mira samping dusta maknanya adalah juga besar. Mira antara. Alhamdulillah, jadi hanya ingin menang debat supaya saya bisa mengalahkan semua orang dalam berdebat. Barang siapa yang mempelajari ilmu niatnya karena niatnya tersebut atau niatnya seperti ini, maka terancam dengan ancaman nar atau disebutkan pula di sini dalam hadisnya ayus wujuhan atau niatnya ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepada dia. Lihat nanti, kalau saya sudah pulang dari belajar saya, kalau saya sudah menjadi doktor, kalau saya sudah menjadi alim ulama, lihat nanti semua orang akan duduk bersimpuh di hadapan saya. Dia ingin berupaya dengan ilmunya untuk memalingkan wajah-wajah manusia semuanya kepada dia, kepada dirinya, kepada dia. Barang siapa niatnya seperti itu, maka kata Nabi, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Wa Raja Ibnu Majah. pula oleh Ibnu secara makna atau yang dengan yang معنى dari hadis تري Umar dan juga بن wa Jabir berarti dari sekian sahabat dari hadis Ibnu Umar, dari hadis Hudzaifah dan dari hadis Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Hampir sama maknanya semuanya. Tiga sahabat tadi meriwayatkan. Hadisnya bagaimana lafaz Jabir لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء ولا لتباهوا به به السفهاء ولا تغيروا به بالمجالس فمن فعل ذلك فالنار النار kata Jabir bin Abdullah jangan kalian mempelajari ilmu hanya ingin berbangga-banggaan untuk menyaingi atau menantang atau mengalahkan ulama atau untuk mengalahkan dalam perdebatan para sufana, orang-orang bodoh, atau ingin dipilih sebagai tokoh di masjid-masjid ilmu. Barang siapa yang melakukan demikian, benar anda, maka merakalah, merakalah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "La ta'allamu ilma li Jangan kalian mempelajari ilmu karena tiga perkara. Jangan. Apa kita sekarang? Jangan karena itu maru bihi subaha. Jangan karena ingin mengalahkan orang-orang awam, orang-orang bodoh. Awal itu jadi lebih fuqaha. Jangan untuk membantah ulama. Jangan untuk menantang para alim ulama. Yang ketiga, Allah tusribu wujuhan Dan jangan untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadamu. Jangan mengharap agar manusia semuanya berpaling nazarnya dan melihat kepada dia dan belajar kepada dia terusnya. Wabtahu biqaulikum wa fi'likum ma'inda Allah. Kata Ibn Mas'ud, harapkanlah dengan amalan kalian dan ucapan kalian apa yang ada di sisi Allah. Harapkanlah apa yang ada di sisi Allah, Fa'innahu yabqa wa yadhhabu siwahu karena niat yang ikhlas karena Allah itulah yang akan kekal, yang akan terus yang kok. Sedangkan niat-niat lain akan sirna. Wajhabu siwa akan hilang seluruhnya. Kamu menghendaki untuk dipuji. Sampai kapan dipujinya? Sebentar sirna. Dipuji sebentar, kemudian mati, kemudian terbongkar keadaannya, langsung berubah menjadi celah. Yang ingin harta dunia, dia nikmati sesaat kemudian mati, tidak bisa lagi merasakan kenikmatan dunia. Semua harapan-harapan lahir sirna, hilang. Tetapi harapan ikhlas karena Allah, yerfa. Ketika di dunia Allah berikan barokah pada ilmunya, karena ikhlas. Ketika dia dalam keadaan di dunia, Allah berikan keriduan kepadanya, Allah berikan barakah pada ilmunya, dan Allah berikan yang sesungguhnya bukan harapan utama dia. Apa itu? Allah jadikan mulia dan dimuliakan oleh manusia. Allah jadikan manusia cinta kepadanya, menghormatinya, karena dia memiliki wibawa. Ini bukan harapan dia, tapi Allah kasih. Ketika dia mati, keikhlasannya akan menjadikan dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan terang benderang di kuburnya, Allah luaskan kuburnya, mendapat, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Ketika dibangkitkan, juga dibangkitkan dengan kemuliaan. Ketika dikuburkan di padang mahsyar, yudhilluhumullah yauma la illa billuh. Allah naungi dengan naungan Allah di hari tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah itu. Kecuali naungan Allah. Orang-orang yang ikhlas. Setelah itu dihisab. Karena keikhlasannya Allah punya dengan dan yasira. dan yasira, hisab yang mudah adalah tidak dihisab. Hisab yang mudah adalah tidak dihitung. Ya, ini ditunjukkan saja. Allah, sebagaimana hadis Aisyah bahwa Rasulullah mengatakan pada Aisyah, Zalikumul arz. Hisab yang mudah itu adalah al-arz. Ditunjukkan ini amalanmu. Ini dosa-dosa. Iya kan? Diakui, ya Allah, saya akui semuanya. Memang perbuatanku dan memang kelakuanku. Ini sudah aku tutupi di dunia. Dan sekarang aku ampuni untukmu. Masuk dalam jannah. Tidak ditimbang, apa tidak dihitung. Jika dihitung dan dimaafkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan azakumullah. ini namanya kisah dari Dan terus keikhlasan itu akan memberikan kepada dia berbagai macam kebahagiaan dunia dan akhirat. Yadqa keikhlasan karena Allah yadqa sedangkan niat-niat lain yadhab hilang. Diriwayatkan pula ancaman-ancaman terhadap amalan-amalan yang tidak karena Allah secara umum. Kalau tadi ancaman belajar mencari ilmu yang tidak karena Allah, terancam dengan ancaman-ancaman. Dilihatkan pula ancaman secara umum. Secara umum amalan apapun kalau tidak karena Allah terancam. Diancam dengan wa'id. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibn Ka'ab Rasulullah anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. بغلال بخبزة بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب beritakan cerita gembira terhadap umat ini, umat Islam. Beritakan berita gembira dengan asana dengan sanjungan pujian dari Allah. Warifah dengan kemuliaan yang akan Allah berikan. Wadini wasamkin akan tegaknya agama dan mantapnya di muka bumi. Beritakan berita gembira. Layat taklifan mengumpil ardi. Mereka akan tegak di muka bumi. Walayumakkinanna di dinahum akan Allah mantapkan agama mereka untuk mereka. Agama yang Allah berikan. Ini janji-janji Allah yang pasti Allah akan tepati. Ini wah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengkhianati janji pasti akan dibuktikan. Maka Rasulullah menyatakan bashir hadhihi ummah bisanai wa rif'ati wa din Beritakan berita gembira kepada umat Islam bahwa mereka akan mendapatkan sanjungan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan tegaknya agama untuk mereka, akan mendapatkan kemantapan di muka bumi. Maka ancamannya, barang siapa yang beramal dengan amalan akhirat tapi untuk dunia, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Kalau tadi yang disebut, kamu tidak perlu mencari dan tidak perlu menjadikan sebagai niat. Karena itu sudah janji dari Allah. Allah memberikan janji. Kata Nabi, Bashir, beritakan berita gembira ini dengan sanai, warrib'ati, watamfim, wajini, watamfim, bil Ini semua janji Allah. Niatkan keikhlasan Allah, Allah akan beri. Tidak perlu kamu meniatkan untuk itu. Saya ingin dipuji, maka saya beramal soleh. Saya ingin dimuliakan, maka saya beramal soleh. Saya akan jangan. karena Allah, untuk Allah, ikhlas karena diperintahkan oleh Allah, ikhlas dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka di akhirat Allah akan berikan pahalanya. Di dunia, apa yang Allah janjikan akan Allah beri. Empat perkara tadi. Azara, kemudian al-riba, kemudian az-din, yang dimaktabnya agama, dan at diberi kekuatan Ayat taklifannahum bil arz. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Akan menjadi khalifah-khalifah di muka bumi ini jadi kan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, "Faman 'amila minhum 'amalan akhirah di dunya", barang siapa yang beramal di antara mereka amalan akhirat tapi untuk dunia, amalan akhirat itu adalah ibadah, amalan salat, salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Amalan-amalan ibadah. Barang siapa yang mengamalkan amalan ibadah tapi untuk dunia, maka tidak akan mendapatkan di akhirat bagian apapun. Tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Maka ketahuilah, ikhwan kita azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Annal amal li ghairillahi ahsan. Bahwa yang namanya amal tidak karena Allah itu ada bertingkat-tingkat. Tidak sama derajatnya, tapi berbeda-beda. Semuanya tidak karena Allah, tetapi ada bermacam-macam, ada akal. Fataratan yakunu riya'an mahbon. Ada amalan yang dikerjakan secara ria murni. Betul-betul bukan karena Allah 100%. La yuradu bihi siwa mura'atil Tidak ada niat lain selain ingin dilihat oleh makhluk. Ligharadin dunyawiyin hanya karena tujuan-tujuan dunia. Ini seperti keadaannya orang-orang munafik. Keadaan orang-orang munafik dalam sholat mereka, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Mereka, idha qamu ila salati qamu kusala kalau berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka hanya ria ingin dilihat oleh manusia dan tidak mau ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ini mereka munafiki yang betul-betul amalannya 100% bukan karena Allah. Ria'un mahfud riak murni. Betul-betul tidak karena Allah, betul-betul tidak karena mengikuti sunnah Rasul. Karena memang hatinya kafir, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak beriman. Kamu katanya tidak beriman, kok sama Ya pura-pura saja, kamu diam, jangan ikut. Saya cuma pura-pura aja sholat. Baru pura-pura sholat subuh, tiba-tiba azan lagi sholat apa Aduh, azan lagi terpaksa dia harus jalan sholat lagi supaya nggak ketahuan kalau dia munafik berangkat lagi dia sholat lagi kusala malas datang paling akhir pulang paling dulu sholat dalam keadaan tidak ikhlas karena Allah tidak tahu apa yang dibaca Alhamdulillah. Ini berarti dalam keadaan riak murni. Sebagaimana pula disebutkan dalam ayat lain, dalam surat يعيش ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يطلق الماعون disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin celakalah mereka itu orang-orang yang salat itu yang salatnya dalam keadaan sahur dikatakan dengan ancaman wai terhadap orang yang sholat. Kenapa? Karena sholatnya sholat munafikin. Yaitu dalam keadaan kusala yura'unan Maka kata Allah, Tawilun muqallib. kalah orang yang sholat, walaupun dia sholat, tapi tetap wain. Alladzina hum an salatihim sahun yang mereka sholatnya dalam keadaan lalai alladzina hum yura'un yang mereka riak dalam sholatnya. Lihat, dua ayat ini menyebutkan dua perkara yang sama. Bahwa sholat dikerjakan oleh munafiki dalam keadaan riak. Yang pertama disebut yurahum, yang kedua juga yurahum. وَكَذَلِكَ وَصَفَ al kuffar Demikian pula Allah gambarkan orang-orang kafir. Kalau kalian munafik, kafirnya kafir yang berpura-pura Islam, Demikian pula orang kafir yang betul-betul kafir terang-terangan ketika berperang Allah sebutkan sebagai dia. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa an-nas wa yasudduna 'an sabilillah." Janganlah kalian, wahai kaum muslimin, seperti mereka yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan bakaran waria'anna. adalah sombong, ria'anna adalah ria yang ingin dilihat oleh manusia. Ketika berangkat pasukan tadi, pasukan kufar dengan sombong dan dengan bangga diri ingin dilihat berjalan dengan gagah ditegakkan dadanya diangkat kepalanya mendongak dengan membawa senjata-senjata yang canggih dilihat orang wah pasukan tempur yang hebat. Ketika berperang, Allah yang tahu bagaimana keadaan asli mereka, penakut, pengecut, penakut, semuanya. Tapi dalam hatinya saya harus uang pelajar. Untuk apa? Untuk diuji kembali pasukan telah datang dari medan tempur. Disambut oleh masyarakat. Ini keadaan orang kafir Keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Keadaan orang musyrikin. Maka diingatkan oleh Allah terhadap kaum muslimin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس Jangan kalian seperti mereka yang keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan ria ingin dipuji. Wa yasudduna an sabilillah dan menentang jalan Allah. Wahada riya'ul mahal la yakadu yusur. Riya yang murni seperti ini hampir-hampir tidak muncul di dalam atau di hati-hati kaum muslimin kalau dia masih punya iman. Hampir-hampir tidak muncul. Khususnya dalam sholat, dalam puasa. Sholatnya mereka, puasanya mereka biasanya dalam keadaan punya niat asli karena Allah. Karena diperintahkan oleh Allah sholat, ya saya sholat. Karena diperintahkan oleh Allah puasa, ya saya puasa. Tapi biasanya tengah-tengahnya atau akhirnya atau sekian persennya atau sekian persennya ada ria. Digoda oleh syaitan untuk ria. Tapi kalau min aslihi dari aslinya dia memang sholat hanya karena manusia, puasa hanya karena manusia. Ini tidak terjadi kecuali pada munafikin. Hampir-hampir tidak terjadi kecuali pada munafik. Mungkin terjadi tapi sedikit sekali. Habis bur ke sedekah. Bisa jadi muncul pada sedekah. Betul-betul ketika dia berikan, ini saya kasih. Itu betul murni karena selain Allah. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau pada salat pada puasa biasanya aslinya dia untuk Allah ada. Karena dia tahu itu kewajiban. Tetapi sedekah seringkali atau terjadi kadang-kadang kaum muslimin memberikannya murni dia, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Demikian pula haji untuk berbangga diri, ini Rajab yang mengatakan. Pada dasar Rajab tidak melihat bagaimana sekarang. Kalau orang sudah pulang haji, Pak Haji dan Bu Haji, marah dia kalau dipanggilnya bukan Pak Haji. Saya mengeluarkan sekian puluh juta untuk haji. Kamu yang mengatakan saya haji. La haula wa la quwwata illa billah. Ria. Ternyata dia ini disebut sebagai al haj Ya kalau tidak Allah pada haji, pada sedekah kadang terjadi. Tapi pada sholat, pada puasa jarang sekali terjadi. Dan lain-lainnya dari amalan-amalan yang zahir yang manfaatnya kembali pada orang lain biasanya harus digoda dengan ria karena ikhlas di sana susah wa hadzal amal la yashku muslimun annahu hafiz dan amal yang diiringi ria tidak dilakukan lagi oleh seorang muslim pun bahwa amalan itu gugur hadir wa anna fahibu wa anna sahibahu yastahiqul dan pelakunya berhak terancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wal dan terancam balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak hanya menggugurkan amalannya tapi juga mengancam orang itu akan ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis pertama, riak murni. Wa qaratan yakunu al-amal lillah wa yukarikuhu Kadang-kadang amalannya karena Allah, tetapi kemudian dikotori oleh ria. Baik kalau min aslihi penusuhu sahihah dan dulu ala buklah. Kalau dari asasnya sudah ria, maka dalam nafs yang sahih, dalam dalil-dalil yang sahih, menunjukkan bahwa amalannya gugur sama sekali. Wa ubuhi alban dan gugur semuanya. Tetapi kalau dalam keadaan terkotori oleh dia, masuk sedikit. Maka nilainya tergantung seberapa dia mengotori amalannya. Tapi kalau min azmi, mutabak alaih indah ulama, para ulama sepakat, kalau dari akalnya sudah karena manusia, dari akalnya sudah karena dunia, maka tidak mendapatkan nilai yang apapun, bahkan terancam dosa. Tetapi kalau dia niatnya karena Allah, tidak bisa muncul dia di tengah-tengah. Atau muncul ria sesaat dari sekian rakaat dia sholat. Sesaat dia muncul dia Kemudian dia kepis kembali. Maka Allah lah yang akan menghisabnya. Allah lah yang menghitungnya bagaimana nilai sholat kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas dan menjadikan puasa kita, salat malam kita, karena Allah Subhanahu wa taala dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat dan mendapatkan nilai di sisinya dengan sempurna. Karena semuanya sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama yang kita baca kemarin, yang paling susah adalah memperbaiki niat. Banyak orang yang di diawali niat ya karena Allah, tapi ternyata rusak di tengah jalan. Maka kalau kita Allah di samping usaha untuk memperbaiki niat agar terus ikhlas, Terus karena Allah Subhanahu wa taala juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'al kulla a'malina khalisatan li wajhih. Agar amalan-amalan kita seluruhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا